Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, perkenalkan saya adalah seorang dokter muda. Seringkali saya menemukan bukti bahwa Islam adalah agama yang logis, eh, agama logis dan sehingga banyak sekarang sehingga banyak sekarang berbondong-bondong penganut agama non Islam masuk Islam. Yang masih menjadi pertanyaan terbesar saya adalah bagaimana Allah diciptakan? Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 dinyatakan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Secara logika, bagaimana dapat terjadi? Terima kasih Buya, semoga jawaban Buya membuat kami menjadi beriman dan bertambah Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketahuilah budaya untuk mengakal akal agama adalah budaya membahayakan agama tidak bertentangan dengan akal akan tapi tidak semua dalam agama akalmu bisa faham kita harus ngerti itu dan ketahuilah bahwasanya kajian ilmiah punya fungsi untuk mendukung keimanan tapi jangan kau bangun keimananmu dengan kajian ilmiah engkau akan tersesat keimanan adalah sesuatu yang sudah jelas ada sekarang ada orang tergiur dengan penemuan jadi kalau bicara keimanan selalu dengan penemuan kajian ilmiah tentang medis tentang ini ini ini jadi membangun imannya dengan penemuan ilmiah bukan iman tidak dibangun dengan kajian ilmiah tapi ingat kajian ilmiah jika itu benar akan mengukuhkan keimanan tapi tidak boleh membangun keimanan dengan kajian ilmiah dengan penemuan-penemuan itu kadang penemuan itu salah apakah nanti setelah itu iman yang disalahkan penemuannya yang salah oh, kita ini gampang terpercaya dengan cerita-cerita ada orang ngebor melihat orang diseksa kubur macam-macam ini terus apa lagi ini kita kadang-kadang gampang gampang terbawa kepada informasi keimanan dibangun dengan lihat ini ada Al-Quran ada bimbingan dari Ustadz mengajar tentang bagaimana untuk merenung ini semesta ini coba keimanan jadi memang Allah tidak bisa masuk akalmu tapi ketahuilah untuk mempercayai Allah dengan akalmu bisa tapi Allah tidak boleh masuk akalmu Allah yang menciptakan akalmu bagaimana Allah akan masuk dalam akalmu nggak mungkin tapi akalmu bisa menerima Tuhan Allah contoh hanya orang gila yang tidak percaya akan jadi kepercayaan akan adanya Tuhan Allah ini adalah fitrah manusia semuanya mencari Tuhan itu fitrah manusia anda tidak menemukan sekelompok manusia di tengah hutan belantara kecuali ternyata mereka juga ternyata mengakui adanya Tuhan biarpun salah alamat apakah Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan matahari, Tuhan bintang, Tuhan lautan, Tuhan nyiror kidul segala macam misalnya ini adalah mereka mempercayai sebab fitrah manusia semacam itu cuman karena tidak mendapatkan petunjuk syariat maka salah alamat Tuhannya tiga, Tuhannya manusia Tuhan. tapi fitrah manusia mencari itu Tuhan dan meyakini akan adanya Tuhan ini adalah kesempatan orang berakal hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak percaya akan adanya Tuhan ketahuilah bahwasanya dari sederhana saja Bagaimana ahli akidah menanamkan keimanan? Allah bukan materi, Allah bukan semesta, Allah bukan matahari, Allah bukan bintang, Allah pokoknya yang kau saksikan dan kau rasakan dari semesta ini Allah tidak kayak begitu. Selesai. Lalu kayak apa? Lah di saat kau mengatakan Allah kayak apa, tidak masuk di akalmu dan tidak masuk dalam rasamu. Maka saat itulah imanmu ada. Tapi Allah harus ada. Dari mana saya percaya Allah ada? Saya tidak pernah melihat. Jangan sombong kamu hanya oh ini berbahaya kalau orang sombong saya hanya patuh kepada saya akan mempercayai sesuatu jika sesuatu itu sudah saya buktikan secara akal secara akademis secara mm, riset ini orang gila baru nanti muncul orang gila baru orang bisa percaya tanpa harus adanya riset tapi cukup dengan berita saya pernah membuat satu contoh ada anak muda yang katanya anak cerdas anak kampus yang sok bicara dengan akal mungkin dia adalah sarjana falsafat anggap saja falsafat tapi falsafat bukan falsafat agama sehingga dia pokoknya semua ini bisa difahami oleh akal merasa dirinya cerdas sehingga suatu ketika ada rombongan dokter rombongan dokter itu memberikan satu pengarahan tentang obat-obat kesehatan dan sebagainya cuman untuk membersihkan apa itu ada satu satu eh, satu gelas satu botol itu putih kayak kair kemasan cuma dikasih tahu Oi anak-anak, ini jangan kamu minum loh ya, awas loh ya. Ini air keras ini. Kalau kamu minum nanti ususmu brodol putus nanti. Kasih tahu. Ada mahasiswa yang katanya paling cerdas. Sorry dokter, mohon maaf. Saya tidak akan bisa percaya kecuali semuanya sudah saya coba. Nah, ayo coba. <laughs> Masa percaya saja harus nyoba? Nyoba. Yang lain selamat dia atau yang gila tadi? ya sudah silakan riset lakukan uji coba minum dulu baru kalau setelah mati keper-keper kau ngomong percaya nggak perlu mempercayai bahasanya air keras di bahaya harus dicoba cukup yang ngomong seorang dokter orang bisa ber selesai kenapa harus nyoba gila dia akhirnya makanya kadang-kadang orang mengandalkan akalnya malah terjerumus terjerumus saya tidak akan percaya Allah saya tidak melihat Allah gimana saya percaya Allah ente sangat mempercayai sesuatu yang tidak ente lihat kok ada suatu ketika dialognya orang Nah, ya orang yang sok cerdas dasar kamu ini tidak percaya kecuali bisa dilihat saya indra dengan mata kita saya ini nah oh, dasar kamu ini gila tidak punya otak sehingga tidak punya iman siapa bilang saya gila tidak punya otak nah, loh kamu percaya punya akal ya. bingung dia mau ngomong iya nanti ditanya akalmu di mana nanti coba kayak hey, apa warnanya kan eh dia percaya kalau kau punya akal bahkan banyak hal yang kita ibu tidak tidak harus dengan indera kita ada sesuatu yang kita rasakan tapi tidak dengan indera kita begitulah Allah memberikan tahu kepada kita contoh kita hanya selama ini tahu indera yang lima kan apa indera rasa indera ini dan sebagainya akan tapi pernahkah seorang ibu tiba-tiba waktu anaknya lagi mondok tiba-tiba ingat anaknya kangen pengen ketemu kangen kangen dengan indera yang keberapa itu sekarang ini sudah terlambat ngajinya Buya kepanjangan anda sudah kerucuk-kerucuk perutnya lapar ayo dari indera mana itu lapar apakah dari indera kulit pokoknya saya lah lapar enggak enggak enggak lapar enggak percaya ini urusan ini banyak kita itu tidak dengan indera ini orang kalau hanya mengandalkan akalnya malah berbahaya sekarang bagaimana kita percaya akan adanya Tuhan Allah Allah ada dan yang menciptakan semesta untuk mengetahui akan adanya Allah kita tidak perlu harus melihat sebab kita bisa sangat mempercayai sesuatu tanpa harus kita lihat ini kajian ilmiah agar akal bisa nerima tanpa harus Allah masuk di akal kita contoh saya lihat ini adalah laptop atau tablet ini siapa yang percaya bahwasanya tablet ini nggak ada yang buat pasti gila dia ini ada yang membuat dari mana ente tahu yang membuat ente tahu yang buat ada siapa yang buat manusia apa apa dan sebagainya lihat <laughs> sini anda tidak pernah tahu yang membuat tapi anda yakin pasti ada yang membuat begitulah karena ada bukti Inilah adalah dialog ringannya seorang badui, seorang pegunungan. Pok ditanya, apakah kau percaya akan adanya Allah? Ya gimana saya tidak percaya adanya Tuhan Allah? Sang mencipta? Dari mana kamu tahu? Kalau ada kaki melangkah bekas kaki tadi ada orang. Kalau ada kotoran onta berarti ada onta. Masa ada semesta kayak begini kok ada yang nggak ada yang menciptakan? Pasti orang itu gila. Loh, jadi semua semesta ini berangkat dari satu yang kecil. Ini ada yang menciptakannya. Keleger, meja ada yang mencipta menciptakannya. Gedung ada yang membuat. Baik, setelah gedung adalah bumi. Semuanya. Jadi setelah pelebar bumi semesta langit Dan Alhamdulillah itu biarpun ada orang ngaku Tuhan kayak Fir'aun itu sebenarnya kita tetap mudah mengimani Fir'aun itu waktu mengaku Tuhan pun tidak pernah berani berkata kalau matahari itu aku yang menciptakannya tidak pernah ayo saya menciptakan matahari Profesor siapa? Thomas Alva Edison? Bukan. Siapa yang menciptakan matahari? Tidak ada. Lalu siapa yang menciptakan? Nanti ada mulai kegilaan baru lagi. Ya, semesta ini terjadi karena uh, ya evolusi original karena pokoknya membuat sebuah proses ini ini ini ini ini sampai ini lah pusing oh baik kalau urusannya proses jadi ini kayak satu orang pergi ke tengah hutan tiba-tiba ada rumah cantik di situ gimana ada rumah cantik di sini antik bagus dan sebagainya bukan di hutan sebuah rumah cantik bagus tak tahunya apa juru kuncinya berkata ini rumah terjadi adalah karena proses alam angin bertiup membuka jendelanya kemudian ada hujan rintik-rintik membuat barisan genteng wah ini orang pada berkata yang ah, apa yang yang lagi melancong ini wah ini gila orang ya, ini kalau ada rumah itu ada yang membu membuat begitulah jadi semesta ini ada yang menciptakan dan yang menciptakan adalah Allah kemudian pertanyaan bagaimana siapa yang menciptakan Allah lah kalau Allah diciptakan maka bukan Tuhan Allah Allah adalah yang menciptakan dan tidak diciptakan Allah yang menciptakan menciptakan dan Allah yang menciptakan semuanya dan bukan diciptakan kalau Allah diciptakan maka bukan Allah sebab yang menciptakan Allah lebih hebat lagi lalu yang menciptakan lagi siapa ada menciptakan mana bukan Allah bukan Tuhan Tuhan Allah adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kuwan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan itu Tuhan kita Allah lah keyakinan Tuhan harus punya anak dan bapak ini kan karena kita berurusan dengan agama lain Tuhan kita Allah yang menciptakan semuanya yang menciptakan Sayyidina Rasulullah yang menciptakan semesta yang menciptakan Siti Maryam yang menciptakan Sayyidina Isa alaihissalam Tuhan Allah menciptakan dan tidak diciptakan ini adalah masalah keimanan sebenarnya pembahasannya panjang masalah akidah itu nanti jadi Allah kadang ada pertanyaan begini pertanyaan unik lah kalau Allah Allah kan maha kuasa apakah Allah mampu menciptakan Tuhan lagi nah, ini ini ini pertanyaan sebab kekuasaan padahal sudah jelas kekuasaan Allah itu tidak akan berurusan dengan sesuatu yang mustahil berarti pertanyaannya yang salah kalau kita bicara yang berterbang adalah burung kalau ada beluk terbang pasti aneh kan begitu aku akan menyaksikan bulut berterbangan ini nggak ada karena belut tidak terbang tidak umumnya belut terbang jadi salah bertanya jadi kalau kita menanyakan tentang Allah kalau dengan bahasa manusia salah Allah yang menciptakan manusia yang menciptakan makhluk dan mungkin bagi yang bertanya itu bisa secara langsung nanti diskusi kita mengambil pelajaran akidah waktu kita bicara tentang wujud Allah bisa diambil rekamannya kita bahas tentang detail bagaimana meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang semua keyakinan ini ternyata sudah ada di otaknya para filosof-filosof dari masa ke masa tidak ada satu filosof pun kecuali mempercaya adanya sang pencipta cuman bedanya mereka tidak tahu kalau sang pencipta itu namanya Allah dan tidak akan kenal Allah kecuali dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat Allah adalah maha tunggal tidak bukan seperti manusia tidak seperti apapun dari makhluk yang itu diajarkan oleh sifat-sifat Allah maka itu tidak bertentangan dengan akal jadi adanya Allah tidak bertentangan dengan akal justru kalau Allah berciptakan itu bertentangan dengan akal kalau Allah diciptakan akal tidak bisa nerima katanya Tuhan Allah yang menciptakan bagaimana kalau diciptakan berarti kalau diciptakan sama dengan yang diciptakan yang lainnya maka bukan Allah lagi apakah setiap pencipta bisa jadi Tuhan oh tidak kalau setiap pencipta jadi Tuhan ya kan ini tapi cipta pencipta yang jadi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Itulah pencipta yang jadi Tuhan. Kalau pencipta, tidak semua pencipta jadi Tuhan. Menciptakan karya, membuat kursi dan sebagainya. Tidak jadi tidak jadi Tuhan karena apa? Dia masih diciptakan. Maka yang menjadi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan detail insyaallah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Ingat kaidahnya, imanmu tidak harus dihubungkan dengan urusan akalmu. Tapi yang jelas kalau tidak bertentangan dengan agama sama sekali dan ingat iman jangan dibangun dengan penemuan-penemuan baru dan kajian ilmiah akan tapi kajian ilmiah hendaknya untuk mendukung keimanan dan antara keimanan tidak bertentangan dengan kajian ilmiah kapan terjadi pertentangan antara kajian ilmiah dengan keimanan atau kajian ilmiah dengan syariat maka ketahuilah kemungkinan salahnya adalah yang pertama kajian ilmiahnya tidak benar yang kedua atau pemahaman kita kepada Al-Quran tidak benar tidak mungkin Al-Quran itu salah ini adalah uh, insyaAllah yang pembahasan dalam akidah nanti insya Allah di Ramadan kita belajar akidah setiap pagi nanti setiap pagi akidah ini penting supaya kita tidak salah dalam beriman wabah alam bisawab